Sebuah kitab yang menukilkan ayat Al-Quran, sabda Rasul SAW, keterangan keterangan para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, atau tabi'in, sampai ulama-ulama zaman sekarang ini yang membahas tentang masalah akidah, masalah prinsip-prinsip agama, masalah manhajiyah, masalah ilmu, masalah amal, dan banyak hal yang lainnya. Bab yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini, bab yang ke-11 الاهتمام ihtimamu bil ilmi wal perhatian memperhatikan ilmu dan para ulama serta penjelasan tentang fadilah keduanya pada bab ini pasal ini al-muallif rahimahullahu taala Jamal bin Furaih al-Harithi rahimahullah setelah wafatnya. Membawakan sejumlah permasalahan berkaitan dengan ilmu dan para ulama. Yang pertama berkaitan dengan fadilah ilmu. Keutamaan-keutamaan ilmu. Yang kedua, menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk belajar ilmu. Yang ketiga, akibat tidak punya ilmu atau akibat beramal dengan tanpa ilmu. Baru kemudian menjelaskan tentang keutamaan para ulama. Orang-orang yang dikatakan sebagai ahlul ilmu. Bagaimana manzilah kedudukan para ulama di tengah-tengah umat. Ini beberapa pembahasan yang akan beliau angkat. Saya tertib demikian untuk memudahkan pemahaman pembahasan tadi. Yang pertama ialah tentang fadilah ilmu. Yang dimaukan dengan ilmu di sini ilmu agama, ilmu syariat kita mengkaji Al-Quranul Karim, mengkaji hadis Rasulullah SAW, sunnah beliau SAW, mengkaji keterangan para ulama tentang agama kita. Baik tentang akidah kita, ketauhidan kita, ibadah kita, amal-amal soleh kita, akhlak kita, adab kita. Bagaimana Islam memberikan bimbingan terkait dengan duniawiyah dan diniyah kita ilmu syar'i. Besar fadilahnya. Disebutkan ayat dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat yang ke-19 Allah mengatakan dalam firman-Nya Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik Fa'lam maka ilmuilah ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah kalimat syahadah la ilaha illallah. Tidak ada sesembah yang berhak diibadai kecuali Allah Jalla wa Ala semata. Dan wastaghfir li dzambik, istighfarlah, mohon ampunlah untuk semua dosa-dosa kalian. Ayat ini barakallahu fikum Ayat ini barakallahu fikum Disebutkan oleh para ulama satu kaidah penting dalam berislam yaitu al-ilmu kau qawli wal Kita harus berilmu dulu, harus punya ilmunya sebelum mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Di sini pentingnya punya ilmu. Pentingnya belajar ilmu, fadilahnya ilmu, dengan ilmu syar'i, ucapan kita menjadi benar, terarah, lurus. Dengan ilmu syar'i, amal kita menjadi benar, lurus. Kita tidak mengucapkan kata-kata yang batil, kata-kata mungkar. Kita nggak bakal mengucapkan kata-kata yang diharamkan oleh agama. Kita nggak mungkin mengerjakan hal yang diharamkan oleh agama. Ada ilmu, Ilmu baru berucap, baru beramal. Kata-kata fa'lam itu ilmu. Allah mulai ilmu dalam ayat ini. Fa'lam ilmu. Baru ucapan la ilaha illallah. Baru tindakan bertobat bersifat. Memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Tapi kesimpulannya di antara fadilah ilmu ialah ilmu itu asas ucapan dan perbuatan. Dasar kita, pijakan kita, asas kita sebelum bicara, sebelum berbuat ilmu Ucapan kita berdasar dengan dalil ilmiah yang kita sampaikan ada dalil ayatnya atau hadisnya atau para ulama yang mengatakan ini ucapan baik ini ucapan yang hak, ini ucapan yang mubah. Kita ber, berbuat juga demikian, kita mengamalkan sesuatu ada dalil-dalilnya, ilmiah. Kita mengerjakan ini ada dalil ayatnya, hadisnya dan keterangan para ulama. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Ilmu ya, ucapan kita, amal kita dengan dasar ilmu. Juga merupakan ayat yang kedua di Az-Zumar ayat yang sembilan. Allah mengatakan dalam firman-Nya hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Tidak mungkin disamakan antara alim dengan jahil. Yang namanya alim segudang keutamaannya segudang fadilahnya disebutkan dalam ayat yang lain, hadis yang cukup banyak, keterangan ulama-ulama dulu sampai sekarang menerangkan fadilahnya orang yang berilmu. Sementara yang namanya kejahilan, kebodohan dicela, dikecam dalam Islam. Ada sebuah asar diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhai menjelaskan tentang kebodohan. Dikatakan kafa bil ilmi syarafan ayat man laisa huwa fihi. Cukup ilmu itu sebagai sebuah kemuliaan dia diaku-aku oleh orang yang punya ilmu. Dia nggak punya ilmu, ngaku punya ilmu. Pertanda ilmu itu barang mulia, barang yang sangat agung. Wa kafa bil jahli dhamman ayyatabarra minhu man huwa fihi. Cukup kebodohan itu dicela, tercela ketika orang-orang yang jahil tidak mau dikatakan jahil. Ada yang mau dikatakan goblok? Tidak mau. Itu kecaman banget itu penghinaan sekali. Padahal dia aslinya jahil. Gak mau dikatakan jahil. Pertanda al-jahil itu tercela. Intinya ini ayat menerangkan tentang fadilahnya para ulama. Nah, akan disebutkan insyaallah yang berikutnya. Kemudian Mu'alif rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa hadis dan banyak sekali akhar salaf tentang fadilah ilmu. Kita bacakan beberapa di antaranya. Saking banyaknya ini. Adapun hadis disebutkan oleh beliau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sabdanya fadlul ilmi khairun min fadl ibadah fadila ilmu keutamaan ilmu itu lebih baik dari keutamaan ibadah ini ada Tirmidzi, uh, eh, ada Dailimi wal Hakim disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam buku Sahih Targhib. Maknanya kata para ulama, ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Yang dimaukan dengan ibadah adalah ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah tidak wajib. An-nawafil wal mustahabbat. Ini akan dibawakan insyaallah taala dalam banyak asal. Tapi keterangan salaf yang semisal dengan hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Dhal Hari. semoga Allah meridainya juga sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya Beliau mengatakan babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raka'atin tatawwa. Satu bab ilmu yang kita pelajari itu lebih kami cintai dibandingkan seribu rakaat salat sunnah. wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilayya ahabbu ilaina min mi'ati rak'atin tatawwu'a dan satu bab ilmu yang kita ajarkan ke orang lain entah tidak diamalkan sama mereka atau tidak diamalkan yang penting kita ajarkan sama orang lain lebih kami cintai dibandingkan dengan seribu rokaat sholat sunnah ini penegasan apa ya Yang diimbaukan yang ibadah, amal-amal sunnah. Juga dari asar Abdul bin Mas'ud semoga Allah meridainya mengatakan, lain ajlisa majlisa fiqhin sa'atan khairun ahabbu ilayya min siyami yaumin wa qiyami laylatin Sungguh aku duduk sesaat di majelis fitih, di majelis ilmu lebih aku cintai daripada puasa sepanjang hari, dia mulai sepanjang malam. Puasa, puasa sunnah, dia mulai amal yang sunnah. Barakallahu fikum. Juga dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala Imam besar pada masanya yang kita kenal bersama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah belum mengatakan talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Mencari ilmu mengkaji sebuah ilmu lebih utama dibandingkan salat sunnah. Gitu ya. Dan ada beberapa asar dari kalangan para ulama yang semakna dengan ini. Sehingga setelah Rasulullah SAW, keutamaan ilmu itu lebih baik dari keutamaan ibadah, yakni ibadah-ibadah sunnah, baik puasa sunnah atau sholat sunnah atau kia mulai yang sunnah, yang sunnah-sunnah. Meskipun yang dikerjakan dalam amal sunnah itu besar, banyak jumlahnya. Anu, mengerjakan sholat, sholat sunnah sampai ribuan rokaat, ya sunnah. Sementara fadilah ilmu itu wajib. Ilmu itu wajib, amal sunnah, ya sunnah. Yang namanya perkara yang wajib lebih utama daripada yang daripada yang sunnah. Barakallahu. Uh, sedikit saya ingatkan, bukan berarti kita nggak mengamalkan sunnah. Ini tolong camkan baik-baik. Ini perbandingan saja supaya kita tahu betapa tingginya keutamaan ilmu itu. Ilmu itu tingkatannya yang wajib-wajib. Apalagi terkait dengan hukum belajar agama, itu fardu ain atas tiap-tiap muslim. Fardu kifayah untuk pendalaman ilmiahnya. Tapi mengkaji Islam secara global fardu ain. Sementara amal sunnah, ya sunnah nggak fardu. Tapi jangan dipahami, tidak usah mengamalkan sunnah, tidak. Perbandingan saja. Ada orang senang ibadah, senang puasa, dia merasa, oh, udah paling afdal amalan dia. Ya itu afdal Pak. Tapi ada afdal lagi. Apa itu? Mencari ilmu. Ada orang senang dia mulai senang salat malam, merasa itu yang paling utama. Betul itu amal sangat utama sekali. Tapi ada yang utama lagi daripada itu, yaitu talabul Dalam prakteknya, ya kita amalkan semuanya. Puasa sunnah, ya kita puasa sunnah. Dia mulai, ya kita dia mulai. Sholat yang, yang rawatib, dia kau yang kita kerjakan. Juga kita belajar ilmu tolabul ilmi iya, ngaji iya, taklim iya, mengamalkan sunnah juga. Nah, dapat dua-dua. Jadi ini perbandingan saja antara belajar ilmu dengan sholat sunnah. Ada sebuah pembahasan penting, tapi kondisional. Kondisional banget, sangat kondisional Misal ada sebuah taklim, ya digaji sebuah ilmu pengajian begitu. Masya Allah masjidnya nggak begitu besar, pesertanya membeludak, misal. Dilakukan pengajian kepada sholat. Baik, begitu saya sholat, berzikir nggak begitu lama, langsung disiapkan mejanya, langsung mulai taklimnya. Misal, contoh ini kondisional tadi. Anda belum pak dia. Tempatnya gak ada untuk bakti. Kira-kira Anda bakdia ya atau taklim saja langsung? Jawabannya bi? Jawabannya apa? Taklim aja. Jangan merasa wah lo putrek bakdia ya rek gara-gara taklim cara begitu. Nggak masalah dikarenakan Anda sekarang mengerjakan sebuah amal yang lebih afdal daripada bakdia. Ya. Talabul ilmi menghadiri majelis ilmu itu lebih utama daripada dia tadi. Ketika luput tidak masalah. Anda mengamalkan sebuah amal yang jauh lebih akbal talabul ilmi. Tapi kalau memungkinkan dikerjakan ya dua-duanya. Bakdia zikir ya iya, bakdia yang ngaji juga iya borong sedoyo. borong semuanya. Ini satu keutamaan ilmu barakallahu fikum yang disebutkan dalam hadis dan yang diterangkan oleh para ulama barakallahu fikum. Baik. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang kewajiban untuk belajar ilmu. Bila kita mengetahui keutamaan-keutamaan ilmu tadi, maka kewajiban kita adalah harus belajar, harus ngaji, harus taklim, harus mengerti bimbingan agama kita. Dan itu hukumnya fardu ain kata para ulama. Ada banyak fardu kifayah karena pendalaman ilmu eh, ilmiah. Ada di sini beberapa akar dinukil oleh muallif rahimahullah. Yang pertama dari Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridainya. Beliau menghasung kita untuk taklim, untuk mengaji, belajar ilmu. Dikarenakan besar keutamanya. Semua yang terkait dengan ilmu itu ibadah semua. Beliau mengatakan kata Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridainya, "Alaikum bil ilmi." Wajib atas kalian belajar ilmu agama. Kenapa? Disebutkan rincian keutamanya. Fa inna talabahu ibadah. Mencari ilmu itu ibadah. Wa ta'allumahu lillahi hasanah. Mengkaji ilmu lillahi ta'ala karena Allah sebuah kebaikan. Wa badlahu li ahlihi qurbah kita mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang-orang, orang-orangnya itu merupakan kurba mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala amat taqarrub. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang belum punya ilmu itu sedekah. Namanya sedekah ilmu, bukan sedekah harta. Kalau dalam Islam disebut dengan sodakotun bil Lepas ya, saya terangkan sedikit. Sedekah dalam Islam ada dua macam. Ada sodakotun bil amwal, sedekah dengan harta benda. Ini ma'ruf, zakat mal, eh, zakat fitrah, sedekah-sedekah yang wajib, yang sunnah, infak. Ini bil, bil amwal. Ada yang kedua, namanya sodakotun bil akmal sedekah dengan amal kebajikan yakni amal-amal soleh yang kita kerjakan dan itu dinilai sedekah takbir sedekah tasbih tahmid sedekah tahlil sedekah ucapan-ucapan yang baik kalimat thayyibah sedekah amar ma'ruf sedekah nahi mungkar sedekah sekarang ini apa ini mengajar ilmu sedekah Ah sampai dengan istri juga sedekah. Saya sampaikan karena gede-gede semua. Jadi gini-gini khawatir ada anak kecil. Sodako juga. Itu namanya bil akmal, Sedekat dengan amal-amal amal, amal saleh. Ini diantaranya. Beliau mengatakan mengajarkan ilmu bagi yang nggak punya ilmu itu sodako, sodako dengan iman wal bahtha anhu jihad. Engkau membahas, menelaah, membongkar-bongkar bukunya ulama, membahas masalah ilmiah, itu kayak jihad. Wa mudzakaratu tasbih. Kita memurojaah ilmu, mengingat-ingat ilmu, ha? saling terus dengan teman-teman kita mudzakarah kayak bertasbih. Semuanya utama, semuanya benar ibadah, semuanya fadilah dari semua sisinya. Maka alaikum bil ilmi. Wajib belajar agama. Dikarenakan semuanya mengandung nilai pahala di sisi Allah Jalla wa Juga ada akhar dari Abdul bin Mas'ud semua kalau meridainya. Juga menganjurkan kita untuk talabul ilmi. Apalagi masih ada para ulama yang mengajarkan ilmu. Beliau mengatakan kata beliau semoga Allah meridainya alaikum bil ilmi qabla yuqbad. wajib atas kalian untuk belajar ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Beliau mengatakan wa qabduhu dhahabu ahli. Dicabutnya ilmu dengan wafatnya ahlu ilmi. Dengan perginya para ulama. Mereka pergi, mereka wafat, Ya, ilmu ilmunya wafat. ilmunya akan dicabut. Alaikum bil ilmi. Wajib atas kamu belajar ilmu, ngaji, taklim. Kenapa? Fa inna ahadakum la yadri mata yuftaqaru ila ma indah. Karena kalian tidak tahu kapan dibutuhkan ilmunya Mungkin kamu sekarang mau belajar angin-anginan. Apa belajar? Apa sinau? Ulama masih banyak. Para masyayikh masih banyak. Para ustadz masih banyak. para dai-dai masih banyak. belajar sopo saya butuh ilmu. Mungkin begitu. Jangan punya pandangan seperti itu. Belajar saja. Alaikum bil ilm. Dalam kamu belajar agama, ngaji, taklim. Kamu tidak tahu kapan diperlukan ilmu. Ternyata engkau belajar, belajar pada wafat semua. Beda generasi, sekarang generasi kamu, ternyata ilmu kamu yang diperlukan oleh umat ini. Ilmu kamu yang dipakai oleh umat ini. Gantian kamu yang menyampaikan ilmu kepada umat. Ketika dibutuhkan, engkau sudah punya ilmu. Belum mengatakan wasatajiduna aqwaman يزعمون أنهم يدعون إلى إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم kelak kamu nanti akan mendapati beberapa kaum yang mengklaim, mengaku, mendakwahkan Al-Quran padahal mereka membuang Quran di belakang mereka pengakuan saja ini dakwah, dakwah yang menyimpang belum mengatakan fa'alikum bi'ilm maka wajib atas kamu dengan ilmu, ngaji, taklim supaya tahu ini dakwah yang nggak beres, dakwah yang benar, dakwah yang lurus, dakwah yang menyesatkan. Artinya beliau menganjurkan kita untuk ngaji, untuk taklim dikarenakan banyak hal yang bakal kamu hadapi dan itu kuncinya ilmu sebelum wafatnya para ulama. Barakallah. Ini terkait dengan masalah kewajiban talabul ilmi. Adapun hadisnya saya saya, saya tambahkan di sini. Sabda beliau SAW "Inna bin Majah wa ghairihi dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya." Kata beliau SAW "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Itu hasan hadisnya. Yang namanya talabul ilmi menimba ilmu agama. Kita bahasakan sekarang ngaji, taklim itu faridhatun fardu wajib atas tiap-tiap muslim. Ilmunya ilmu agama kata para ulama. Fardunya fardu ain atas tiap-tiap muslim muslimah fardu ain untuk mengilmui apa yang bakal dia kerjakan nanti. Fardu ain. Dia kepingin sholat. Fardu ain belajar sholat. Tata caranya sampai selesai kepingin puasa, fardu ain belajar puasa. Dia kepingin berangkat haji, fardu ain mengerti manasik haji. Dia kepingin zakat, mengurus zakat mal, wajib ain mengkaji zakat mal. Dia kepingin berbisnis, jual beli, wajib ain mengerti bagaimana ahkamul buyuk, bagaimana hukum jual beli Islam. Apapun yang mau dia kerjakan wajib ain mengilmunya. Itu ilmu yang wajib ain ilmunya fardu kifayah ketika pendalaman ilmiahnya dalil-dalilnya ini ayatnya ini hadisnya ini keterangan ulama demikian ini yang disepakati ulama ada ikhtilaf yang roji seperti ini itu fardu kifayah tapi yang global terkait dengan semua hal yang dibutuhkan kita semua itu hukumnya fardu ain barakallahu maka wajib atas tiap-tiap muslim untuk semangat mengkaji agamanya taklim, dengan pengajian. Barakallahu Pernah ada gimana? Nanti Oh, oh kalau kita lain langsung dipaskan azan ngoten. Oke, alhamdulillah. Tayyib. Ala kulli hal talabul ilmi farida. Terkait dengan hukum ngaji, hukum taklim, hukum talabul ini fardu ain, atas tiap-tiap muslim dan muslimah wajib dan alasannya banyak dari mulai mengejar fadilahnya kemudian eh, terkait dengan eh, umat akan membutuhkan ilmunya di masa mendatang terkait dengan masalah supaya dia tahu mana yang benar mana yang yang yang, yang salah dengan ilmunya mana dakwah lurus dakwah yang menyesatkan dengan ilmunya dan sebelum ulama itu wafat. Barakallahu. Ada talabul ilmi secara intensif. Dibahasakan dengan mondok. Itu satu cara untuk talabul ilmi. Itu lebih afdol, intensif belajar. Ada yang talab ilminya harian, kajian subuh, kajian maghrib. Ada yang mungkin pekanan, ada taklim-taklim ahad pagi atau apa. Ada mungkin bulanan. Atau dengan membaca ilmu. Dia membaca buku-buku yang bermanfaat. Atau mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat yang ilmiah. Atau bertanya masalah ilmu. Al-Muhim dia mencari ilmu tadi. Besar keutamanya punya fardu fardu. Dipahami insyaallah ya? Hada mafhum insyaallah taala. Uh, ada sebuah athar diriwayatkan dari Said bin Jubair. Semoga Allah merahmatinya. Menjelaskan, menegaskan kepada kita sosok alim sekalipun, orang yang sudah dikatakan alim, syekh, dai, ustadz, kiai, tokoh-tokoh agama yang, yang dianggap punya ilmu, tetap diwajibkan untuk lanjut belajarnya, lanjut ngaji dan taklimnya, terusnya. Belum mengatakan kata beliau rahimahullah Sa'id bin Jubair rahimahullah ulama tabi'in La yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama Orang itu senantiasa dikatakan alim selama dia masih mau belajar. Fa'idha tarokal ilma Bila dia meninggalkan ilmu Merasa sudah alim Meninggalkan ilmu Wa annahu qad istaghna Wa bima inda Dan dia menduga Sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki Fahuwa ajhalu ma yakun Ketahuilah Ini orang yang paling bodoh Dari semua yang ada Kata beliau Yang paling jahil dari semuanya Artinya apa? Meskipun Anda sudah dikatakan alim, ulama, masyayikh, para dai, para mubalik, para ustaz, para asatid, di kita para kiai-kiai, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh e, masyarakat yang berilmu, meskipun Anda sampai tingkatan ilmu, tetap harus belajar. Terus mengembangkan ilmunya, mengkaji ilmu, membahas terus terkait dengan dikembangkan, diluaskan, diteruskan ilmunya. Apalagi yang belum tingkatan alim, apalagi yang masih awam, masih jahil, masih pemula, terus belajar. Ketika ada orang yang mengatakan, sudah butuh ilmu mas, ilmu gue sokeh, cukup, Hah? ilmu gue gue Hah? ketahuilah karena ada orang ngomong seperti ini, ini orang yang paling bodoh, orang yang paling jahil. Intinya penegasan bahwasanya harus belajar, harus telapul ilmu. Meskipun sudah mencapai tingkatan ilmu tertentu, wajib belajar, teruskan belajar. Maka masyarakat muslimin wajib belajar. Para mubaliknya belajar lagi. Para dai-nya belajar lagi. Para alim ulamanya belajar lagi. Terus semuanya belajar dengan makamnya masing-masing. Barakulahikum. Ini belajar untuk ilmunya, Belajar untuk menambah wawasan-wawasan dia. Yang ini fardu ain, yang ini fardu kifayah. Yang penting ngaji tentang. Dipahami insyaallah Masalah yang berikutnya adalah akibat tidak taklim, tidak ngaji, akibat tidak talabul ilmi. Dampak negatifnya. Bahasa yang lainnya akibat bertindak, beramal, berucap tanpa dasar ilmu? Sangat membahayakan diri. Di sini Malik rahimahullah membawakan beberapa asar yang menerangkan masalah ini. Yang pertama dari Imam Malik Rahimahullah taala. Nomor 137. Kata Imam Malik rahimahullah taala, "Inna aqwaman ibtagawul ibadata wa adha'ul ilm." Ada suatu kaum mereka itu fokus mencari ibadah tapi menyia-nyiakan ilmu. Ibadah itu perkara bagus sama jelek? Bagus, Jeleknya ketika ibadahnya tanpa ilmu. Semangat beribadah, semangat beribadah, semangat beramal, tapi ilmunya tidak. Beliau mengatakan fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim. Akhirnya kaum tadi mereka membantai umat Muhammad dengan pedang-pedang mereka. Falau ibtaghawul ilma la hajazahum dzalik. Kalau seandainya mereka mencari ilmu, maka ilmu itu yang menghalangi mereka dari tindakan yang kecil seperti itu. Akibat semangat ibadah tanpa ilmu. Membantai kaum muslimin, membunuh mereka dengan pedang-pedang. Terus kepada Isa, insya Allah, ini perlu dijabarkan sedikit. Nanti pada Isa, insya Allah, kita break dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Barakallahu